Aku berdakwah ke jalan Allah atas dasar basirah ilmu. Aku dan orang-orang yang mengikutiku berdakwah di atas ilmu. Surat Yusuf ayat 108. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, Wal as, innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam, dalam keadaan rugi ilal ladzina amanu wa amilus solihat kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh watawasau bil haq watawasau bis sabr dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran surat al-asr Fatifidin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmat, terkhusus nikmat Islam dan As-Sunnah. Dan semoga Allah Ta'ala senantiasa mengistiqomahkan kita di atasnya. Hingga ajal menjemput yang mana tiada guna lagi beramal setelahnya. Fidin, rahimani wa rahimakumullah. Pada malam ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Kasus Subhat karya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala di mana pada pertemuan yang lalu kita telah sampai kepada pembahasan di antaranya bahwasanya sepatutnya kita mengembalikan segala sesuatu kepada ahlinya, kepada ahli zikri, ahli ilmi, di mana mereka memiliki pengetahuan terhadap sesuatu tersebut. Sehingga dengan demikian akan terbuka bagi kita pengetahuan yang sebelumnya tidak kita ketahui. Sehingga kehidupan kita menjadi terbimbing, terarah. Baik di dalam urusan dunia, terlebih lagi di dalam urusan akhirat. Dan tidaklah alil batil berhujah di atas kebatilannya kecuali telah terdapat di dalam Al-Quran yang menjelaskan akan kebatilan hujahnya. Bahkan setiap pengusung kebatilan yang berdalil terhadap kebatilannya dengan dalil yang sahih dari Alkitab dan Sunnah, maka dalil yang sahih tersebut bisa menjadi bantahan atas dirinya. Justru menghujat diri bagi dirinya. Tidak menjadi sebagai pembela dirinya. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimallahu taala di dalam mukadimah kitabnya yang berjudul dar uta'arudin nakli wal akal. Dan sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wala yatunaka bimasalin. Dan di dalam mereka mendatangimu dengan sebuah permisalan illa jiknaka bilhaq. Kecuali telah kami datangkan para kebenaran wasana tafsiro dan yang paling bagus penjelasan penjelasannya. Suratul Furqan fil ayat salisah wasalasin. Surat Al-Furqan pada ayat 33. Maka kemudian Al-Mu'alif mengatakan mengenai ayat ini. Qala ba'du mufassirin. Berkata sebagian ahli tafsir, Hadil ayatu amatun Fi kulli hujjatin ya'ti biha alul batil ila yaumil qiyamah. Ayat ini bersifat umum terhadap setiap hujjah, terhadap segala hujjah yang didatangkan alul batil hingga hari kiamat. Ulaka asya dan aku kata al-mu'alif akan menyebutkan padamu asya beberapa perkara mimma Allah kita dijawaban jawaban li kalami istajja bihil musyrikun beberapa perkara dari apa yang telah Allah taala sebutkan di dalam kitabnya sebagai jawaban terhadap ucapan orang-orang musyrik yang berhujah dengannya di zamanina di dalam pada masa kami alaina yang mereka berhujah dengan hujah tersebut untuk menghujah untuk menghujat kami, kata al-muallif. Asyaikh Al-Utsaimin rahimallah menjelaskan penulis kitab ini rahimallah mengatakan mustadillan dalam rangka berdalil ala anna rajul al-muwahid bahwasanya seorang laki-laki ahli tauhid Tatakunu lahu hujjatun ablas wa abyan. Akan memiliki hujjah yang lebih kuat dan lebih jelas min hujjati ghairil muwahid dari hujjahnya selain ahli tauhid. Mahma balagha al fasaha wal bayan meskipun orang yang selain ahli tauhid tadi merupakan orang yang memiliki tinggian kepasihan Kefasihan di dalam lisan, di dalam menyampaikan wal bayan dan di dalam menjelaskan. Kama qala ta'ala sebagaimana Allah taala wala sebagaimana firman Allah taala wala ya'tunaka bimasalin dan tidaklah mereka mendatangimu bimasalin dengan sebuah permisalan illa ji'naka bil kecuali telah kami datangkan kepadamu kebenaran wasana tafsiro dan paling baik penjelasan. Artinya, la kabi masalin. Mereka tidak mendatangimu dengan sebuah permasalahan, dengan sebuah permisalan. luna kabih, yang dengannya mereka mendepatimu, wal yulbisunal haq bil batil, dan dengannya mereka menyamarkan yang hak dengan yang batil illa ji'naka bil haqqi wa kecuali telah kami datangkan padamu kebenaran dan sebaik-baik penjelasan. Walihada tajidu fil Qur'an kasiron. Dan oleh karena itu engkau akan dapati banyak terdapat di dalam Al-Quran ma yujibullahu ta'ala an asilati haulail musyrikin wa ghairihim. Akan engkau dapati banyak terdapat di dalam Al-Quran di mana Allah Ta'ala menjawab pertanyaan-pertanyaan orang-orang musyrikin dan selain mereka. Liyubayyina azza wa jalla linnasil haq. Agar Allah menjelaskan kepada manusia kebenaran tersebut. Wasayakunul haqqu bayinan likulli ahadin. Maka sehingga yang hak tadi menjadi terang, menjadi jelas bagi setiap individu, bagi setiap orang. Walakin hauna amrun yajib tafattunulah. Akan tetapi di sana ada perkara yang harus dicermati baginya. Wa wa annahu la yanbaghi lil insan bahwasanya tidak sepatutnya seseorang an yadkhula fi mujadalati ahadin. Dia masuk di dalam perdebatan dengan orang lain tidak sepatutnya seseorang masuk di dalam perdebatan dengan orang lain illa ba'da an ya'rifa hujjatahu kecuali setelah dia mengetahui hujah lawannya. Wayakunu muta'id dan sehingga dia mempersiapkan diri lidahriha wal jawabi anha. Mempersiapkan diri untuk menjatuhkan hujahnya dan menjawab membantah hujahnya. Di annahu idha dakhala fi ghairi ma'rifatin dikarenakan jika masuk ke dalam perdebatan tanpa adanya pengetahuan, tanpa dibekali pengetahuan, sorotil atibatu alaih. Maka kejelekan itu bisa menimpa atasnya. Illa ayyasa Allah. Kecuali jika Allah berkehendak lain. Kama annal insan, sebagaimana seseorang la yadkhulu fi maidanil ma'rifah. layak hmm. La yadkhulu fi maidanil ma'rakah. Sebagaimana seseorang tidak boleh masuk ke dalam medan pertempuran ma'al adufi untuk menghadapi musuh illa bisilahin wasajah kecuali dengan bekal persenjataan dan keberanian. Kemudian Al-Mu'alif rahimahullah menyebutkan bahwasanya beliau akan menyebutkan di dalam kitabnya ini setiap hujah atau atabihal musyrikun segala hujah yang didatangkan oleh orang-orang musyrikin liyah tajubiha ala syekhul Islam rahimahullah di mana orang-orang musyrikin berhujah dengan hujah tersebut untuk menghujat penulis kitab ini. Yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Wa yasifu hadhihi subhat, maka Syekhul Islam beliau akan menyingkap subhat-subhat mereka ini. Lianna fil hakikoh, dikarenakan sesungguhnya hujah mereka itu pada hakikatnya leisat hujajan. Ujah-ujah mereka tersebut, argumen-argumen mereka tersebut pada hakikatnya bukanlah hujah. Walakin naha tasbihun wa talbisun akan tetapi perancuan dan pengkaburan. Tidaklah argumen mereka itu melainkan perancuan dan pengkaburan. Qala al-mu'alif, kemudian al-mu'alif mengatakan fanakul. Kami katakan, jawabu ahlil batil. Jawaban terhadap ahlil batil min torikoin. Ada dua cara. Mujmalin wa mufassol, Yaitu secara global dan secara terperinci. Amal mujmal, adapun jawaban secara global, Fawal amrul azim, maka dia adalah perkara yang agung. Wal faidatul kabiratul liman akilaha. Dan faedah yang besar bagi siapa yang bisa memahaminya. Wadzalika qauluhu ta'ala dan demikianlah Allah taala berfirman, "Wallazi anzala 'alaikal kitab." Dialah Allah yang telah menurunkan atasmu kitab minhu ayatum muhkamat. Di antaranya ayat-ayat muhkamat Ayat-ayat yang jelas maknanya yang tidak bisa digiring ke sana kemari. Hunna umul kitab, itulah pokok kitab, induk kitab. Wa mutasabihat dan yang lainnya ayat-ayat mutasabihat. Ayat-ayat yang belum jelas maknanya yang bisa digiring ke sana kemari sesuai kepentingannya. Wa ammal Nabi fi qulubihim maka Adapun orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyimpangan, ada kecondongan terhadap kesesatan, fayattabi'una ma tasyabaha min. Mereka akan mengikuti ayat-ayat mutasabihat dari Al-Quran. Ibtigo al-fitnah. Dalam rangka menimbulkan fitnah. Ibtigo ta'wilhi. Dan dalam rangka mencari-cari takwilnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Dan tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Surat Ali Imran fil ayat sabiah. Surat Ali, Ali Imran pada ayat ketujuh. Al-Mu'allif uh, ah, 6. Asari menjelaskan. Bayana rahimahullah ta'ala. Penulis kitab ini rahimahullah ta'ala menjelaskan. Annahu sayujibu ala hazi subuhati bijawabain. Bahwasannya beliau akan menjawab subat-subat itu subat-subat ini dengan dua macam jawaban. Yang pertama, mutsmalun. Yang pertama adalah dengan jawaban yang bersifat global, amun yang bersifat umum. Solihun likulli subha. Solihun likulli subha yang bisa digunakan untuk menjawab setiap setiap subhat. Kemudian asani yang kedua, mufassal. Jawaban yang secara terperinci. Bahakaza. Dan seperti inilah yang bagi li alil ilmi. Sepatutnya dilakukan alul ilmi fi babil munazarah wal mujadalah. Di dalam bab berdiskusi dan berdebat an yatu bijawabin mutmalin hatta yasmala ma yahtamilu an yuridahul mulabbisun al mustabbihun hendaknya mereka ahlul ilmi mendatangkan jawaban yang bersifat global secara global sehingga meliputi mencakup segala kemungkinan yang disebutkan oleh orang-orang yang berusaha mengkaburkan lagi menimbulkan kerancuan terhadap kaum muslimin. Wa bijawabin mufassalin likulli mas'alatin bi'ainiha. Dan hendaknya dia menjawab secara terperinci terhadap setiap permasalahan itu sendiri. Kalau Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman Kitabun ukimat ayatuhu Tumma fusirat minat milladun hakimin khabir Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci. Yang turun dari sisi Zat yang maha bijaksana, maha mengetahui. Surat Hud fil ayatil ula. Di dalam surat Hud pada ayat yang pertama. Maka beliau menyebutkan, Al-Mu'alif menyebutkan, penulis kitab ini menyebutkan di dalam menjawab di dalam jawabannya yang global bahwasanya mereka ini orang-orang yang mengikuti dalil mutasabih merekalah orang-orang yang di dalam hatinya ada zai ada zai ada penyimpangan ada kecondongan penyimpangan Antum bisa perhatikan di fitnah ini banyak sekali orang-orang yang mengikuti kecondongan hawa nafsunya, mengambil dalil-dalil yang mutasyabih, dalil-dalil yang belum jelas maknanya yang bisa digiring ke sana kemari, tapi tidak dikembalikan kepada dalil yang mukam, dalil yang jelas maknanya, dalil yang jelas hukumnya, yang tidak bisa digiring ke sana kemari. antum perhatikan di fitnah, di masa-masa fitnah sekarang ini. Mengambil dalil-dalil mutasyabihat. 6 itu disanakan adanya zaih. Adanya kecondongan di hatinya terhadap kesesatan karena bimbingan ulama tersebut tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Padahal mereka yang mengumpulkan data, mereka pula yang menyampaikan kepada ulama ketika ada fatwa yang menyelisih hawa nafsunya, mereka pun tolak. Fatwa tersebut. Yang tadinya berkeluar-keluar, ikutilah bimbingan ulama. Jangan bicara fitnah, tapi pada kenyataannya ada penyikapan secara diam-diam di bawah. Jangan bicara fitnah, nunggu bimbingan ulama, tapi pada kenyataannya ada pentaziran secara diam-diam, penggiringan opini yang secara memang secara tidak kain, tapi menggiring opini yang kita pun paham maksudnya ke arah mana penggiringan opini tersebut. Bimbingan ulama, ulama-ulama sering mereka posting di grup-grup. Bimbingan ulama Syekhul eh, bimbingan ulama Syekh Bukhari yang tidak terkait dengan fitnah ini sering mereka posting sebelumnya Kan tetapi kala telah datang bimbingan ulama terkait fitnah ini, bimbingan-bimbingan ulama, nasihat-nasihat ulama yang sebelumnya hampir tidak pernah mereka posting di grup. Bahkan bimbingan ulama yang keluar mereka sembunyikan. Wazakaro profil jawabil mutmal. Maka beliau penulis kitab ini di dalam menjawab di dalam jawaban yang bersifat mutmal bahwasanya mereka orang-orang yang mengikuti dalil-dalil mutasabihat mereka itulah orang-orang yang di hatinya terdapat kecondongan ada penyimpangan gak sesuai hawa nafsunya gak sesuai dengan kepentingannya kama soha zalika anin nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang terdapat di dalam hadis sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fi kaulihi taala tentang Firmannya Allah taala wallazi anzala alaikal kitab dialah yang telah menurunkan kepadamu alkitab minhu ayatum muhkamat dan diantaranya ayat-ayat muhkamat hunna ummul kitab dan dia itulah itulah pokok pokok kitab wa mutasyabihat dan yang lainnya ayat-ayat mutasyabihat. Famal ladzina fi qulubihim zaih. Maka adapun orang-orang yang di hatinya ada condong kepada kesesatan fayattabi'una ma tasabaha min. Maka akan mengikuti dalil-dalil mutasyabihat dari Al-Quran. Dalil-dalil yang belum jelas maknanya. Walihada dan oleh karena itu tajidu ahlaz zaih dan oleh karena ini engkau akan dapati ahlas zaih orang yang ada penyimpangan, orang-orang yang sesat, orang-orang yang ada penyimpangan di hatinya waliyazubillah ya'tuna bil ayatil mutasyabihat mereka datang dengan ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang bisa digiring, digiring ke sana kemari sesuai dengan kepentingannya. Dalam rangka apa? Liyulat bisubiha ala batilin. Dalam rangka menyamarkan kebatilannya. Kebatilan mereka. Fayakuluna masalan. Sehingga mereka mengatakan sebagai contoh, kalau Allah Ta'ala kata. Allah Ta'ala berkata demikian. wakala fi maudi'in akhar kaza. Akan tetapi di tempat yang lain Allah berkata demikian. Wa kaifa yakunu? Maka bagaimana jadinya? Begitulah alusufat, alubatil. Wahada mislu mahasola mahasola mina mina min ibni al-Asraq mabni Abbas anhu ma. Dan ini seperti yang terjadi pada Nafi imul Asraq. Nafi imul Asraq yaitu salah seorang pemimpin Khawarij di zaman Ali kekhalifan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di munazaratihi di dalam perdebatannya allati zakarahal allati zakara suyuti fil itqan yang telah disebutkan Asyuti rahimallahu taala di dalam kitabnya Al-Itqan. Wa rubbama yakunu ghairu zakaraha wa hiya mufidatun. Dan mungkin juga disebutkan yang selainnya. Dan kejadian ini, diskusi ini memberikan faedah. Sangat berfaedah kejadian tersebut. Perdebatan tersebut sangat memberikan faedah. Antara seorang tokoh Khawarij, Nafi, Ibn al dengan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qala al wa qad saha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qol dan telah terdapat di dalam hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau berkata Iza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tashabaha min maka jika kalian melihat orang-orang yang mereka mengikuti dalil-dalil mutasyabihat, mengikuti dalil-dalil yang belum jelas maknanya yang bisa digiring ke sana kemari dari Al-Qur'an, wa ulaikal ladzina Maka mereka inilah orang-orang yang Allah taala sebutkan tentangnya, tentang adanya zaih adanya penyimpangan di hatinya fi kulubihim fahzaruhum maka waspadalah kata Rasulullah terhadap mereka Misal zalik sebagai contoh Iza qala laka ba'dul musyrikin jika berkata sebagian orang-orang musyrikin kepada engkau. Ala inna awliya Allah. Ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah. La khawfun alaihim. Tidak ada kekhawatiran atasnya. Atas mereka. Walahum yahzanun. Dan mereka tidak pula bersedih. Surat Yunus. Bil ayat isaniyah. Pesitin. Surat Yunus pada ayat 62. Wa anna syafa'ah hakun. Dan sesungguhnya syafaat itu benar adanya. Adalah sesuatu yang hak. wanal amiya amya lahum jahun indallah. Dan sesungguhnya para nabi memiliki kedudukan di sisi Allah. Au zakara kalaman Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dia menyebutkan ucapan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ya, tadi bihi ala syai'in min batili. Dia berdalil dengannya di atas suatu perkara dari kebatilannya. Wa anta la tafhamu al kalam. Dan engkau tidak mengetahui mana kalam allazi zakaru. Engkau tidak mengetahui mana ucapan yang mereka sebutkan, yang dia sebutkan. Jawibhu biqaulika. Maka jawablah dia dengan ucapanmu. Innallaha zakara fi kitabihi Sesungguhnya Allah telah sebutkan di dalam kitabnya annallazina fi kulubim zaih bahwasanya orang-orang yang di hatinya terdapat zaih penyimpangan kecondongan terhadap kesesatan yatrukunal muhkam mereka meninggalkan dalil yang muhkam dalil yang jelas hukumnya dalil yang tidak bisa digiring ke sana kemari maknanya dan mereka mengikuti dalil-dalil yang mutasyabihat dalil-dalil yang belum jelas maknanya dalil-dalil yang bisa digiring ke sana kemari sesuai dengan kepentingan kelompoknya, kepentingan hawa nafsunya. Asyari menjelaskan Qala Syekh rahimullah. Penulis kitab ini berkata, waqad sahha Rasulullah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan telah terdapat di dalam hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala bahwasanya beliau berkata idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tasabaha min jika kalian melihat orang-orang yang mengikuti dalil-dalil mutasyabihat dari Al-Quran. Fa'ulaika alladzina sammallah. Maka merekalah orang-orang yang Allah Ta'ala sebutkan. Fahzaruhum. Maka waspadalah terhadap mereka. Tadallal muallifu rahimallahu bihada. Penulis kitab ini rahimallahu taala berdalil dengan hadis ini ala anna ar-rajul allazi yattabi'ul mutasabiha min al-Qur'ani aw min as-sunnah bahwasanya seseorang yang mengikuti dalil mutasabih dari Al-Qur'an ataupun dari as-sunnah wasara yulabbisu bihi ala batili maka dengannya dia berusaha menyamarkan, mengkaburkan, me mengkaburkan hasilannya, berusaha menimbulkan kerancuan terhadap kaum muslimin, terhadap yang hak dan menyamarkan kebatilannya. Fahaulai humul ladzina sammahumullah Ya, maka mereka inilah orang-orang yang Allah Ta'ala sebutkan. Wawasofahum biqaulihi. Dan Allah Ta'ala sifati mereka dengan firmannya. Fa'ammalladzina fi kulubim zaih. Maka adapun orang-orang yang di hatinya ada zaih, penyimpangan. Al-ayat. Tumma amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam bil hadari minhum. Kemudian Allah memerintahkan <clears throat> alafu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk waspada dari mereka, untuk berhati-hati dari mereka. Fakal maka beliau bersabda, ihzaruhum waspadalah kalian terhadap mereka min an yudillukum an sabilillah Jangan sampai mereka menyesatkan kalian dari Allah bitibai hadal dengan mengikuti dalil yang mutasyabih ini, dalil yang belum jelas maknanya ini. Dengan mengikuti keracuan ini. Wahzaru torikohum. Dan juga waspadalah Berhati-hatilah kalian dari jalan dengan jalan mereka dan jalan mereka terhadap jalan mereka. Fattaziruhuna maka tahzir di sini waspada di sini Yes malu tahzir antorikihim mencakup tahzir waspada dari jalan mereka wa tahziru minhum aidan dan sekaligus juga waspada terhadap mereka, terhadap individu-individu mereka. Tumma darabal mu'allifu lahum masalan. Kemudian penulis kitab ini Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala membuat sebuah permisalan bi an yakula al musyrik. Di mana jika seorang musyrik Atan kepadamu. Alaihissallahu yakul, bukankah Allah Ta'ala berfirman, Ala inna, an, inna awliya Allah, ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah, la khafun alaihim, tidak ada kekhawatiran atas mereka, walahum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih. Awalaysa li awliya Awalaysa awliya ijahun indallah subhanahu wa ta'ala Bukankah, bukankah para wali itu memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Awalaikatis syafa'atu sabitan sabitan fil Qur'ani was sunnah? Apakah syafaat itu Bukankah syafaat itu benar-benar terdapat, benar-benar ada, berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah? wa ma asbaha dzalik min ha, min min hadzal asya dan yang semisal itu yang serupa dengan itu dari perkara-perkara ini maka fakul katakanlah naam ya kullu hadza hakun semua itu benar katakan semua itu benar atau yang mereka katakan itu benar walakinnahu laisa fihi dalil akan tetapi tidak ada di dalamnya dalil ala antusrika biha ulail aulia untuk engkau berbuat syirik kepada Allah dengan para wali ini. Au biha ulail rusul atau dengan para rasul ini au biha ulail ladzina indahum syafaatun indallahi azza wajal atau dengan orang-orang yang di, di sisi Allah memiliki syafaat. Wa da'waka anna hala yadullu ala da'wa batilah. Maka seruanmu, jakanmu, dakwahmu itu bahwasanya ini ayat ini menunjukkan atas yang demikian merupakan dakwah, merupakan seruan ajakan yang batil. La yahtajju illa mubtil. Dan tidak berhujah dengannya kecuali ahli batil. Wa ma anta illa minal ladzina qala law qallahu fihim. Dan tidaklah engkau kecuali termasuk orang-orang yang Allah Ta'ala berfirman tentangnya Fa'ammal ladzina fi qulubihim zaih maka adapun orang-orang yang di hatinya terdapat penyimpangan fayattabi'una ma tasyabaha min mereka akan mengikuti dalil-dalil mutasyabihat darinya walau annaka dan seadanya engkau rodat tahal mutasyabih kau mau mengembalikan dalil mutasyabih ini dalil yang belum jelas maknanya ini eh, ilal muhkam pada dalil yang jelas maknanya la alimta tentu pasti engkau akan mengetahui anna hadza bahwasanya dalil yang kau pakai ini la dalila laka fihi bukanlah dalil bagimu di dalam permasalahan ini. Nah, jadi tatkala seseorang mengambil dalil mutasyabihat lalu dia kembalikan, dia mau mengembalikan dalil mutasyabihat tadi kepada dalil yang mukam. Dia mau mengembalikan dalil yang belum jelas maknanya tadi kepada dalil yang mukam pada dalil yang jelas maknanya, yang jelas hukumnya, yang tidak bisa dikirim ke sana kemari, maka dalil mutasabihat, dalil mutasabihat yang dia pakai tadi tersebut bukanlah sebagai dalil baginya. Bukanlah menjadi dalil baginya. Wallahu ta'ala alam Allah taala akan kita lanjutkan pembahasan kitab ini pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaih.